Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan bacaan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah mengenai pendapat yang dilontarkan oleh sebagian pendapat mengenai bahwasanya aziz eh, itu merupakan salah satu syarat hadis itu dikatakan sahih karena itu dalam bab syahadah persaksian katanya. Sedangkan persaksian itu Enggak boleh. Nah, tidak diterima kecuali apa? Harus dari dua orang atau lebih. Nah, kita katakan, sekarang ketika antum menyampaikan hadis, itu antum menyaksikan atau mengkabarkan? Mengkabarkan. Nah, ini bantahannya. Sekarang bantahannya, ternyata dalam menyampaikan hadis itu bukan menyaksikan tapi apa? Mengkabarkan. Kalau mengkabarkan satu orang pun bisa. Iya enggak? Antum mengkabarkan sesuatu apakah butuh banyak orang? Tidak, tapi kalau bersaksi, na'am. Ini bantahannya kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatun alaih wa yujabu an qawli man qala bi anna syahadata la tuqbal illa bisnain. Dan ucapan orang yang mengatakan itu dijawab. Maksudnya jawaban terhadap orang yang mengatakan bahwasannya persaksian tidak diterima kecuali dengan dua orang. Kita katakan bi anna hadza khabarun. Ini khabar. Hadis yang kita sampaikan ini kita mengkabarkan atau bersaksi. Mengkabarkan itu loh. Walaysa bisyahadah dan bukan persaksian. Ya enggak? Nah, sehingga para perawi ketika menyampaikan hadis haddatsana fulan, haddatsana alan, mereka itu bersaksi atau menyampaikan? Menyampaikan mengkabarkan atau tidak? Mengkabarkan. Kita lihat, wal khabaru yakfi fihi al-wahid. Sedangkan yang namanya kabar itu boleh satu orang cukup. Enggak harus dua orang atau lebih. Apa maksudnya ya? Beda dalam bab persaksian. Bidalili annal muadzina yu'adzin. Dengan dalil bahwasanya orang yang adzan Muadzin itu adzan, wa yaftirun nas ala adzani dan manusia semuanya buka. Padahal yang adzan berapa orang? Baru satu orang. Ini untuk bantah orang-orang apa? Orang HTI, Hizbut Tahrir Indonesia atau yang semisalnya. Mereka menolak hadis ahad katanya. Mereka menolak apa? Khabar ahad. Jadi khabar menurut mereka yang diterima harus mutawatir. Harus banyak orang dulu yang menyampaikan baru terima. Kita katakan, ayo kita undang makan di rumah ketika buka puasa. Nah, Ketika buka puasa, ada dengar satu orang adan, itu kalau adanya akurat kita buka atau tidak? Buka atau enggak? Padahal satu orang kan, mereka antum larang buka, jangan buka dulu. Ini khobar ahad ini. Namanya. Nah, menunggu orang adan semua banyak baru buka. Karena mereka nunggu mutawatir namanya. Paham belum? Jadi ini bantahan terhadap mereka, tapi mereka enggak mau. Nah, tanakut kontradiksi di sini. Adan satu orang langsung buka dia, buru-buru buka dia. Katanya khobar ahad enggak diterima katanya. Padahal baru satu orang. Allah musta'an hati-hati. Kita katakan apa kemarin? Khabar ahad atau mutawatir kalau sahih diterima. Kalau sahih diterima hanya saja mutawatir itu lebih kuat karena banyak yang mengkabarkan itu aja. Wa illa satu orang kalau dia terpercaya siqah barakallahu fikum, nah maka diterima khabarnya. Mau insyaallah. Ayo kita lihat di sini. Dengan dalil orang muadzin, dia adzan, kemudian manusia berbuka disebabkan karena adanya tadi ma'annahu wahid padahal dia sendirian li'anna nahada khabarun diniyun karena ini adalah pengkabaran adalah kabar berkaitan masalah agama yakfi fihil wahid cukup satu orang paham belum ini cukup satu orang wa yadullu dan yang menunjukkan untuk hal ini perhatikan anal ulama'a ittafaqu ala qabuli hadis amil mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya para ulama sepakat untuk menerima hadisnya siapa hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda' dan Allah Taala senantiasa meridainya annahu an nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa hadis ini hadis ahad karena tidak ada satupun yang meriwayatkan yang sahihnya kecuali apa kecuali dari jalur apa Umar Khattab radhiyallahu anhu. Paham belum? Hadisnya ahad, tapi mereka terima atau enggak ini yang ini? Mereka terima. Nah, karena apa? Karena sering muncul ini ya kita lihat. Wa hadal haditsu fi thalathati tabaqatin Nah, hadis ini berada di, di tiga tingkatan. Lam yurwa illa an wahidin wahidin. Tidak diriwayatkan kecuali apa? Dari satu orang satu orang. Maksudnya tingkatan tabiin satu, ya, atba'u tabiin satu, tabiin satu, sahabat satu. Satu, satu, satu semuanya. Hadis ahad atau enggak? Ahad. Kalau menurut pendapat yang pertama, disyaratkan sahabat ini syaratnya dua. Karena menyampaikan hadis itu masuk dalam bab persaksian. Itu kurang tepat ya Ketika antum menyampaikan hadis antum bersaksi atau mengkabarkan? Mengkabarkan. Yang namanya mengkabarkan enggak harus dua orang, satu orang pun bisa. Buktinya nih hadis ahad ini. Kita lihat. Wa hadzal haditsu hadis ini fi salasi tabaqatin di tiga tabaqah. Tabaqah atba'u tabi'in, tabi'in sama sampai kepada Rasulullah berarti apa? Sahabat. Tiga tabaqah, tiga tabaqah ini tiga tingkatan ini lam yurwa, tidak diriwayatkan illa an wahidin wahidin. Kecuali dari satu dari satu. Atba'u tabi'in satu. Tabi'in satu, sahabat satu. Paham belum ini? Kita lihat. Fadala dzalika ala annahu sambil min syartis sahih an yakuna marwis marwiyas laini fa aktsar. Ini menunjukkan bahwasanya syarat hadis sahih itu nah, tidak apa tidak harus yang meriwayatkan itu dua orang atau lebih. Satu orang pun selama dia terpenuhi kriteria dan ciri-ciri dan sifat-sifat hadis sahih maka sahih. Mohon insyaallah ya. masyhur masyhurun marwi masalah, ada Adapun masyhur itu adalah yang diriwayatkan lebih dari tiga. Hada Rakyat mu'alif ini pendapat mu'alif. Ya, pendapat al-Imam al-Baiquni wa ala rajih, tapi berdasarkan pendapat yang kuat nakul, masyhur marwi fauqa masnain ini. Masyhur itu hadis yang diriwayatkan apa? Lebih nambar kalau di atas dua orang. Maksudnya dua orang bagaimana kemarin kita lewati? Dua orang masing-masing tobakohnya. Tobakoh itu tingkatan, tingkatan ajwa tabiin dua Kemudian masuk berikutnya eh, tabi'in dua, sahabat dua itu maksudnya. maksudnya itu ya, seperti itu nam. Kita lihat. Fal masyhur ala kalim muallif, maka masyhur berdasarkan ucapan mualif al-Imam Al-Baiquni, marwahu marwahu arba'atun fasa'idan. Hadis yang diriwayatkan oleh empat orang atau lebih. Wa 'alal qaul sahih, tapi berdasarkan pendapat yang sahih bahwa marwahu salatatan fasa'idan. Intinya apa? Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh seorang perawi tiga orang perawi atau lebih itu bisa dikatakan masyhur walam yasil ila hadd tawatur tapi apa tidak sampai mencapai tingkatan mutawatir karena kalau mutawatir sudah banyak jelas itu ya masyhur itu hanya sama masyhur saja Mahum soalnya ya? Naam. Wal masyhur yutlaqu ala ma'nayain huma. Sedangkan masyhur itu terkadang digunakan untuk dua makna. Pertama, mashtahara bainan nas, masyhur di hadapan manusia. Hubbul watan minal iman masyhur enggak? eh, Yusuf. Masyhur di hadapan manusia masyhur, orang-orang awam masyhur itu. Utlubul ilma wala bisin, masyhur di kalangan orang awam, ya enggak? Ya, jadi masyhur itu ada dua macam. Pertama, mashtahara bainan nas. Hadis yang masyhur di kalangan manusia. Yang kedua, mastalaha ala tasmiyatihi masyhuran. Hadis yang memang sudah diistilahkan eh, penamaannya itu dengan hadis masyhur. Nah, Amma mashtahara bainan nas fa innahu aidan ala nu'ain. Adapun hadis yang masyhur di antara manusia itu ada dua macam. Mashtahara 'indal 'ammah yaitu hadis yang masyhur di sisi orang-orang awam, orang umum. Yang kedua, mashtahara 'inda ahli ilm. Hadis yang masyhur di sisi ahli ilm. Paham salah ya? Kita lihat. Wa am fa amma mashtahara 'indal 'ammah adapun hadis yang masyhur di sisi orang awam fala hukmalahu, enggak ada hukumnya. Karena belum tentu sahih, intinya masyhur saja. Naam. Li'annahu qad yashtahiru 'indal 'amah ba'dul ahadits al-mawdu'ah. Karena bisa jadi masyhur, terkenal. Eh, di sisi orang awam itu sebagian hadis-hadis yang palsu. Fa hadza la ibrata yang seperti ini maka enggak dianggap wala athara dan tidak ada pengaruh li syiharihi 'indal 'amah. Nah, dan tidak ada pengaruh eh, mengenai apa? terkenalnya hadis tersebut menurut orang awam. Jadi enggak ada, itu enggak ada nilainya gitu, enggak usah dianggap. Ya anal amah laisu ahlan lil qabul amir Karena orang awam itu mereka bukanlah orang-orang yang berhak untuk diterima atau ditolak itu loh. Mereka bukan orang-orang yang berhak untuk diterima atau ditolak. Dilihat dulu yang mereka sampaikan itu sahih atau tidak. maaf salah ya? Nah, kalau seandainya yang sampaikan mereka itu sahih baru diterima. Kalau tidak baru ditolak itu ya. Karena orang awam. Hatta naqul sampai kita mengatakan innamashtahara indahum matbul. Nah, jadi yang masyhur di kalangan orang awam itu laisu ahlan mereka itu bukan orang yang berhak untuk diterima atau ditolak. Hingga kita katakan bahwasanya apa-apa yang masyhur di sisi mereka makbul terima. Enggak bisa seperti itu. Walihana najidu katsiran min ahadits al mustahirah 'inda al-'amah qad alafa al-'ulama fiha mu'allafatin misal kitab tamyizut tayyib min al-khabith fi ma yaduru 'ala al-sinatin nas min al-hadits. Masyaallah. Oleh karena ini kita jumpai banyak hadis-hadis yang masyhur di sisi orang awam sampai-sampai ulama itu mengarang bayangkan sampai ada ulama yang mengarang dengan karangan-karangan seperti contohnya kita petam Tamyizut tanyib minal khabis fi mayadur ala alsinatin nas minal hadis paham ya membedakan yang baik dari yang buruk nah hadis yang sudah berputar beredar di lisan-lisan manusia paham itu ya itu Allah kitabnya juga nggak tahu maksudnya kitabnya masih belum pernah menjumpai ya mungkin ada ada teman di sini beliau juga nggak nyebutkan marji'nya maksudnya itu kitabnya karangan siapa nggak sebutkan. Wa mimma mashtahara min al-ahadits 'indahum termasuk yang masyhur hadis menurut mereka orang awam khairul asma'i ma hummida wa ubbida. Akhirnya namanya Mahmud, namanya Muhammad, Hamid, Umaid karena berdalilkan dengan ini. Paham ya? Sebaik-baik nama di sisi Allah taala adalah nama yang hummid yang di dalamnya ada unsur hummid yaitu yang ada unsur pujian. Wa ubid yang ada unsur penghambaan. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, eh, Abdul Ghaffar, eh, Abdul Ghani. Akhirnya apa? Nah, mereka apa? Mereka menggunakan dalil ini, tapi yang sahih yang rajih nanti. Hadisnya ada. Wa hadha mustahirun 'indal 'amah ini masyhur di kalangan orang awam. Ala annahu hadis sahih, bahwasanya itu hadis sahih, wa huwa haditsun la aslalahu. Ini bayangkan. Padahal itu hadis yang tidak ada asal usulnya, enggak ada sumbernya. Walam walam yasih dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis tersebut tidak sahih datang dari Rasulullah SAW. Bal nabi SAW bahkan yang sahih yang ada di dalam Nah barakallahu fikum hadis sahih adalah apa? Ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman ini sahih ini. Hadis sahih ini. Nah, nama yang paling Allah Taala cintai adalah nama yang namanya Abdullah dan Abdurrahman. Ini sahih hadisnya tapi yang pertama tadi tidak ada sumbernya, tidak ada asal usulnya. Naam. Kita ambil satu lagi. Wa mithluhu hadis dan yang semisalnya ada hadis hubbul watan minal iman ini. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Ini hadis yang biasanya dipakai oleh orang-orang apa? Orang-orang asabiah fanatik membela negaranya. Ha? NKRI harga apa? Harga mati. Nah, barakallahu fikum negara kesatuan Republik Indonesia harga mati kita katakan, na'am kalau di atas al-haq, di atas syariat atau sunnah, na'am, tapi kalau di atas kebatilan masa kita bela? Nah, hadis sini dipakai orang-orang yang asabiyah fanatiknya kuat, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari keimanan, tapi tanah air yang mana dulu? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Cinta tanah air yang mana dulu? Tanah airnya di atas Al-Qur'an sunnah, di atas tauhid atau tidak? Kalau di atas kebatilan kok dibela, itu justru nanti masuknya asabiyah fanatik. Apa maksudnya ya? Kita lihat. Wa huwa masyhurun 'indal 'amah 'ala annahu haditsun sahih. Ini sudah masyhur. Di kalangan orang awam masyhur ini hadis sahih. Wa huwa haditsun maudhu'un makdzub. Padahal itu hadis yang palsu dan hadis yang dusta. Balil makna aidan ghair sahih. Makna, maknanya pun enggak sahih. Bal hubbul watan min ta'assub ini. Bahkan semata-mata mencintai tanah air itu adalah bentuk ta'assub fanatik. Antum mencintai tanah air itu karena tanah airnya atau karena tauhid yang ada di dalamnya? Tauhid yang ada di dalamnya bukan semata-mata tanah air. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mau salah ini ya. Ewa. Wa mithluhu hadits yaumu saumikum yaumun nahrikum. Ini yang terakhir kita baca berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Dan yang semisalnya hadis yaumu saumikum hari puasa kalian, yaumun nahrikum adalah hari na'am barakallahu fikum berbuka kalian atau hari nahr kalian hari kalian menyembelih. Di sini justru apa? Kurang tepat. Kenapa? Kalau sudah hari nahr Idul Adha, boleh enggak kita puasa? Haram. Bang ya, tanakut kontradiksi. Bahwa masyhurun indal ama ini masyhur menurut orang awam ala anhu hadis sahih bahwasanya itu adalah hadis sahih wa huwa la aslalahu padahal hadis ini tidak ada asal usulnya nasallahu alaihi wasallam afiyah rabbil alamin